9 lebih 4 menit, Dida kembali menyapa ruang dengar Anda di drama radio serial Sabda Pandita Ratu di episode yang ke-20 ini ya, dengan judul Rembulan dan Matahari. Rembulan dan Matahari jadi satu nih kayaknya. <laughs> Untuk seri ke-577 dan 578. Seperti apa sih kelanjutan ceritanya? Baiklah sahabat bintang dari Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi, saya Dinda yang bertugas. Selamat mengikuti jalannya cerita. Thank you. Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah, Ken Uma. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda Tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini? Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuran. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu. Karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya, di saat Singasari berdiri. Mungkin terlalu cepat, tetapi kelak uh, aku akan datang lagi untuk melengkapinya dengan tata cara yang berlaku, Adi. Uh, barangkali uh, saya yang terlampau bodoh dan belum mengerti dengan apa yang sebenarnya Tuhan maksudkan. Uh, Adi prihatin, jawablah. Mungkin hanya dengan anggukan kepala. Atau kalau kau menolak, menggelenglah. Bagaimana kalau aku ingin mengajakmu untuk hidup bersama mengarungi hidup ini, adik? Sabda Pandita Ratu Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit Diolah oleh Agung Bahrodi didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Ali Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Radu Kali ini dalam episode ke-20 dengan judul rembulan dan matahari. Dalam seri ke-577 ini, dengan para pemain, Aris sebagai lurah prajurit, Lili Nur Indah Sari sebagai Ken Umar, M. Abud sebagai Ken Arok, Rusli sebagai paraci gading, Ashari sebagai prajurit, dan Asti Suhastra, pengantar cerita. Duh, weteng rasane tugel. Oh ala Didi, pencernaane wetengmu iku lho sing gak bener, sembarang dadi gak enak. Iki lho, ombenono Empro, cukup tes tes tes lancar wis sembarangi. Tas tes tas tes, penake sampe nek ngomong. Empro. Empro manggata probiotik, hmm. nutrisi kesehatan kanggo joko, metabolisme awak supaya nglancarno pencernaane weteng dadi maksimal. Oh. Kanggo luka bakar ya iso, cukup diolesno nang bagian sing luka. Apa maneh kanggo sing kena stroke, waras wis.

Empro Manggata Probiotik paduan macam-macam biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak ikan utawa dips kuelen sing tidak siji dadi minuman nutrisi konsentrat. Cukup tes tes tes no minuman utawa makanan Diumbe sabentino metabolisme awak dadi bener. Sistem pencernaan awak stabil, sirkulasi darah lancar, racun-racun yang awak hilang, awak dadi seger, gak pegel wis. Empro Manggata Probiotik Nutrisi Kesehatan Baca aturan pakai Permohonan Senopati Diposari dan Senopati Rudrobondo ternyata tidak segera diterima oleh Ken Arok. Baginda memerintahkan kepada prajurit itu untuk memanggil pimpinan prajurit pengawal penjara. Dan tidak berapa lama kemudian, prajurit itu telah menghadap. hamba menghaturkan sembah tuanku. Aku terima lurah prajurit. Dan hamba telah siap untuk menerima perintah tuanku. Bawa tahanan yang bernama para jigading kepadaku. Hamba tuanku. Perintah tuanku hamba kerjakan. Hati-hatilah. Orang yang bernama para jigading itu mempunyai kemampuan kanuragan yang tinggi. Hamba tuanku. prajurit berpangkat lurah dengan jabatan pimpinan penjaga penjara itu bergegas meninggalkan Baginda. Ken Arok sendiri kemudian menyusul Ken Umang yang semula telah diusirnya dengan cara yang halus. Didapatinya Ken Umang sedang menangis, meskipun tidak terdengar sedu sedannya, tetapi air matanya bergulir membasahi wajahnya. tega melakukan hal itu pada hamba? Karena aku harus meluruskan hal-hal yang aku rasa telah bengkok, Ken Umang. Apakah hamba telah melakukan kesalahan? Berkali-kali aku telah mengatakan kepadamu bahwa ada bagian-bagian dari masalahku yang tidak layak kau sentuh. Kau seorang istri, Ken Umang. Akan tetapi itu bukan berarti kau berhak terlampau jauh menjamah urusanku. Hal demikian pula menjadi cermin siapapun terutama istri para prajurit atau nara praja. Jika para istri itu ikut campur urusan dan pekerjaan suaminya terlampau jauh, maka istri semacam itu bukan istri yang baik. Akan tetapi, hamba tidak bermaksud demikian, Tuanku. Hamba hanya membantu Tuanku untuk mendudukan persoalan pada tempat di mana seharusnya. Yang kau katakan tempat di mana seharusnya itu justru sebuah kekeliruan yang besar, Ken Umang. Ketahuilah bahwa aku mempercayai sepenuhnya apa yang dikatakan oleh sepasang suami istri itu, juga apa yang dikatakan oleh Kidayo Sampun. Mereka tidak mengarang-arang cerita, namun apa yang mereka alami itu benar-benar terjadi. Tuanku mempercayainya. Iya, karena aku sendiri pernah bertemu dengan orang bercaping itu di sebuah padepokan. Aku pernah berurusan dengan saudaranya yang berjubah merah, yang mempunyai kemampuan yang sama. Sebuah kemampuan kanuragan yang sangat tinggi dan tidak terukur. Aku tidak menyalahkan orang-orang itu yang terlambat melaporkan apa yang dialaminya. Para prajurit yang dilapori pun belum tentu mampu berbuat sesuatu. Dan ketahuilah, yang dilakukan oleh orang bercaping itu tidak hanya menemui mereka, tetapi masih banyak orang yang lain. Orang bercaping itu pasti menemui banyak orang untuk menunjukkan Pangeran Pati. Untuk apa, tuanku? Bodoh sekali kau, Ken Umang. Jika sampai kau tidak bisa meraba jawabnya. Orang itu tentu bermaksud menunjukkan kepada siapapun bahwa Pangeran Pati masih hidup seperti yang mereka cemaskan selama ini. Orang itu juga bermaksud menggalang pendapat bahwa Pangeran Pati berada di dalam bahaya. Siapa yang menjadi sumber bahaya? Kau sendiri tahu jawabnya. Siapa? Ken Umang termangu. Matanya masih tetap berkaca-kaca. Perempuan itu menundukkan kepala, dan air matanya pun kemudian bergulir jatuh tepat di perutnya yang besar. Namun jauh di dalam lubuk hatinya, perempuan itu mengumpat. Dia kan gemuk. Terus, ih, Bau badannya juga gak sedap. Tapi kok... Sekarang dia tampak segar, wangi dan langsing. Itu dulu. Kalau sekarang saya mengkonsumsi teh manggata. Keluhan menstruasi, keputihan, haid yang tidak lancar, jadi hilang. Oh, teh manggata. Teh yang diolah secara higienis, tanpa bahan pengawet dan pewarna. Lihat, saya sekarang jadi langsing kan? Iya ya, jadi langsing. Bau badanmu juga harum. Dapatkan tema gata di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau depan Polsek Gambiran. Dapatkan juga di Apotek Kasih Farma, Timur Lampu Merah Jajak, Toko Laila Blok Agung, Selatan Jembatan Blok Agung, Salon Sansan, Barat Terminal Lama Genteng, Toko Timbul Jaya Muncar, Apotek Dunia Sehat, depan Terminal Jajak. Agar terlihat segar, harum dan menawan, minum teh manggata. bercaping ke barat. Orang itu pasti bersekongkol dengan Ken Dedes. Tidak mungkin tidak. Perempuan sial. Aku kira perempuan itu perempuan bodoh. Tapi ternyata cukup memiliki otak. <laughs> Biar memiliki otak sekalipun, jangan harap kau dapat mengalahkan Ken Umang. Kelak kau akan melihat bahwa hanya akulah yang pantas menduduki jabatan permaisuri. Jabatan Pangeran Pati untuk Anusapati, anak Tunggul Ametung itu harus aku gagalkan. Anak keturunan kulah yang harus mendudukinya. Dan dengan sendirinya, aku akan menjadi permaisuri. Akulah sang Ratu Kedaton, sang Parameswari. Hamba menghadap tuanku. Ada apa, Mbak? Seorang lurah prajurit penjaga Pakunjaran dengan membawa seorang tahanan mengajukan permohonan untuk menghadap tuanku. Suruh kemari. Lepas rantai yang mengikatnya itu, Lurah Prajurit. Hamba tuanku. Kau boleh meninggalkan ruangan ini, Lurah Prajurit. Hamba tuanku. Tetapi bagaimana dengan tawanan ini? Jangan kau pikirkan dia lagi. Aku telah membebaskannya. Nah, pergilah. Hamba tuanku. keadaanmu, Paman? Uh, keadaan hamba baik, Tuan Putri. Ah, uh, kau diamlah, Ken Umang. Biar aku yang akan menanyainya. Uh. Uh. Namamu, Paraji Gading. Hamba, Tuanku. Nama hamba Paraji Gading. Aku mengenalmu sebagai orang yang perbuatanmu tidak baik. Di padang karautan, kau ingat anak buahmu habis aku bantai. Hamba tidak mungkin lupa dengan peristiwa itu, tuanku. Kau menyandera seorang perempuan yang berasal dari perguruan pesanggaran di kaki Gunung Raung, di ujung timur Pulau Jawa ini. Jika Kameswara dan Ken Siwi Narswari, yang adalah keponakanmu sendiri pada saat itu tidak meminta maaf untukmu, kau pun tentu telah terkapar menjadi mayat. Kau bisa membayangkan kembali peristiwa itu para jegading? Uh, eh, uh, eh, hamba, hamba sangat bisa membayangkan tuanku. Bagus. Kau mendendam kepadaku. Uh, hamba tidak mempunyai keberanian untuk melakukannya tuanku. Bahkan membayangkannya pun hamba tidak berani. Jika kau mendendam, kau tidak mempunyai kemampuan untuk menyalurkan nafsu dendammu itu para jegading kau tentu tidak akan lupa dengan kisah balangit. Kisah balangit itu telah aku kalahkan, meski ia menyimpan segudang ilmu kanuragan di dalam tubuhnya. Apalagi kau, yang ilmu tidak lebih tinggi dari boja, pradata, atau tranggana, Tidak kalah tinggi dari ilmu kanuragan si kuda bandang yang terkenal dengan pisau-pisau terbangnya itu. Apa yang menyebabkan wajahmu berubah seperti itu, para Gading? wajahmu rusak. Eh, hamba tergelincir ke sebuah jurang di kawasan air terjun Kambang Ayun, tuanku. Kau tergelincir akibat pertempuran yang kau lakukan pada saat itu. Iya. Dalam usahamu memperebutkan air suci yang konon mampu membuat umur menjadi panjang itu para jegading. Hamba tuanku. Benarkah apa yang dikatakan oleh Ken Umang? Engkau mempunyai kemampuan melihat jauh ke depan Engkau mampu mengintip masa yang akan datang. Engkau mampu meramal. Benarkah para jikading? Uh, eh, Jawablah dengan jujur. Karena kalau kau ternyata tidak mampu meramalkan apa yang akan aku tanyakan kepadamu, maka aku tidak akan menyisakan secuil kecil pun rasa kasihan yang aku miliki. Aku sendiri yang akan menjatuhkan hukuman kepadamu. Aku penggal lehermu. Hamba tuanku. Uh, yang hamba lakukan hanyalah menterjemahkan sebuah peristiwa. Ada kemungkinan hamba akan bisa menterjemahkan sebuah keadaan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Namun, mungkin juga hamba tidak mampu melakukannya sama sekali. Mengapa tidak kau katakan kau mampu melakukan apapun para jigading? Hamba cemas jika perhitungan hamba meleset, tuanku. Baiklah, para jigading. Aduh, pagi-pagi sudah senyum-senyum nyanyi-nyanyi sendiri. Ada apa toh Bayu? Gimana nggak senyum-senyum? Hidup ini indah sekali. Nah, nah, nah, nah. Jatuh cinta lagi ya Mbak Yu? Jatuh cinta apa toh? Kalau saya sekali Mas Warso ya tetap Mas Warso. Ya terus Kok hidup ini indah? Gimana nggak indah? Mertua sudah sembuh, suami tersayang juga sudah sembuh, anak apa lagi semuanya jadi sehat. Oh, berkat Empro ya? Iya, Empro. Sekarang keluarga saya buktinya. Menambahkan Empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh. Empro mampu mengatasi berbagai macam penyakit yang Anda derita. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393000. Atas permintaan Ken Umang, aku memaafkan kesalahanmu. Engkau aku bebaskan. Namun untuk sementara kau terpaksa harus berada di sini, karena sewaktu-waktu mungkin aku membutuhkanmu. Kau akan tinggal dengan seorang pekatik kuda yang akan menemanimu. Seorang dukun istana akan membantu mempercepat penyembuhan luka-luka di tanganmu itu. Kelak, aku akan meminta kau meramal sesuatu, dan awas, jangan kau berani mencoba-coba melarikan diri dariku. Bersembunyi dimanapun kau pasti aku dapatkan. Bukan pekerjaan yang sulit jika aku ingin menghabisi nyawamu. Engkau mengerti para jigading. Hamba mengerti, tuanku. Umang. Hamba, tuanku. Perintahkan kepada pekati kuda untuk menyiapkan segala sesuatunya. Dan ingat, Jangan sekali-sekali kau dan para jigadeng itu merencanakan sesuatu yang berada di luar pengetahuanku. Mengerti? Hamba Tuhanku. Haji Gading. Tuan Putri tidak perlu mencemaskan keadaan hamba. Luka ini akan segera sembuh. Kelak kau akan mendapatkan kesempatan untuk membalas apa yang kau alami itu pada Senopati di Posari, Paman. Ah, ketidakhati-hatian akan menyebabkan celaka, Tuan Putri. Sebenarnya lah, jika hamba mau, bukan hal yang sulit bagi hamba untuk melepaskan diri dalam penjara meski hamba telah dirantai. Namun hamba mempunyai perhitungan jauh ke depan. Tetapi aku tetap merasakan sakit hati yang tiada terkira kepada Senopati itu, Paman. Aku berharap kelak Paman akan membalaskan sakit hati itu. Namun demikian, segala sesuatunya harus dipertimbangkan sebaik-baiknya, Tuan Putri. Jangan sampai hal yang tidak penting sampai merusak persoalan yang lebih besar dan lebih penting. Paman. Bagaimana Tuan Putri? Siapakah sebenarnya orang yang telah berhasil melukai paman itu? Ah. Paman mampu menghilang dengan menggunakan perlindungan Aji Panglimunan. Akan tetapi, orang yang melepas pisau itu mampu menggapai paman. Hamba belum tahu, Tuan Putri. Namun hamba berharap, kelak hamba akan mengetahuinya. prajurit? Hamba tuanku. Persilahkan Senopati Diposari dan Senopati Rudrobondo untuk menghadap kepadaku. Aku akan menerimanya di bangsal kesatriaan. Hamba tuanku. Siap Oppo Blackberry, Samsung Nokia, iPhone advan, Elver Cosmito, Maxtron Dexcom, SMM Pon Temu Guru Banyuwangi, dijamin jos! Jangan tunda-tunda lagi. Segera dapatkan smartphone hanya di SMM Pon Jalan Sultan Agung nomor 33 Temu Guru Genteng Banyuwangi. SMM Pon, HP terlengkap dengan merek-merek berkualitas dan bergaransi. Tunggu apa lagi? Beli smartphone di SMM Phone Temu Guru Genteng Banyuwangi sekarang juga. Ada BlackBerry, Samsung, Nokia, iPhone, Oppo, Everchoice, Advan, Mito, Maxtron, Nexcom, dan lain-lain. SMM Phone Jalan Sultan Agung nomor 33 Temu Guru Genteng Banyuwangi. Paling murah. Matahari memanjat naik. Cahayanya tak terhambat apapun Panasnya menyengat kulit satu bergada prajurit yang sedang berlatih perang-perangan di alun-alun utara, tepat di bangunan pangurakan. Senopati Deposari dan Senopati Rudropondo nampak gelisah dalam menunggu. Tidak berapa lama kemudian, seorang prajurit berlari-lari mendekat. Bagaimana prajurit? Baginda telah berkenan menerima Tuan berdua. Di mana Baginda akan menerima kami? Di bangsal kesatrian Tuan. Baiklah, terima kasih. Sekarang kami berdua akan ke bangsal kesatrian. Bangsal Kesatrian adalah sebuah bangsal yang terletak di samping kiri ruang paseban utama. Bangsal itu lebih menyerupai ruang penyimpanan beberapa macam dan model senjata. Di sanalah Ken Arok telah siap menerima Senopati Rudra Bondo dan Senopati Diposari. Nampak di tangan Baginda sebilah keris yang masih berada di dalam warangkanya. Gagang keris itu kelihatan mencuat sedang bagian tubuhnya terbungkus dengan lawe berwarna putih. Diposari dan Bondo yang menghadap tidak lupa mengucapkan salam dan sembah, sebagaimana tata cara yang berlaku di dalam istana. Sejak kapan kau berada di Singasari, Senopati Rudrobondo? Hamba tuanku. Hamba berada di Singasari sejak semalam. Hamba bermalam di rumah Adi Senopati di Posari. Kedatanganmu tentu bukannya tanpa maksud, Senopati. Hamba tuanku. Hamba telah diperintahkan oleh Kakang Rangga Lampitan untuk mendapatkan keyakinan atas berita-berita yang simpang siur yang tidak diketahui kejelasannya. Ah, berita apakah yang beredar di Kediri itu? hamba tuanku. Para pedagang di pasar-pasar sibuk membicarakan lenyapnya Pangeran Pati Anusapati. Bagaimanapun juga, berita itu bisa membangkitkan keresahan dan menimbulkan berbagai gejolak. Itulah sebabnya, Kakang Rangga Lampitan memerintahkan untuk menghadap tuanku. Diposari belum bercerita sesuatu kepadamu. Adi Diposari belum menceritakan apapun kepada hamba tuanku. Adi Diposari berpendapat, dan kemudian hamba juga sependapat, bahwa yang berhak memberikan penjelasan atas apa sebabnya yang terjadi adalah Tuanku Sri Baginda sendiri. Benar demikian Diposari. Hamba Tuanku. Baiklah. Aku akan menjelaskan apa yang terjadi. Memang benar Pangeran Pati hilang. Anusapati lenyap dan aku sudah mengetahui siapa yang mencuri Pangeran Pati. Tidak perlu aku sembunyikan dari kalian berdua, yang mencuri Anusapati adalah seorang panembahan yang tinggal di kaki Gunung Gangsir. Nama panembahan itu adalah panembahan Bipayana. Nama padepokannya adalah Dandang Kandaga. Mengapa panembahan itu melakukannya, Tuanku? Panembahan itu merasa dengan apa yang dilakukannya itu, ia bermaksud menyelamatkan Anusapati. Jika demikian, apakah sebenarnya ada bahaya yang membayanginya, Tuanku? Itu hanya sekedar sebuah kesalahpahaman, dan aku sedang berusaha untuk mengatasinya. Hal itulah yang sedang terjadi. Kau boleh melaporkan apa yang aku jelaskan itu kepada Kakang Rangga Lampitan. Hamba, Tuanku. Hamba akan menyampaikannya. Dan kebetulan kau datang ke Singasari, Rudrobondo. Aku akan mempercayakan sebuah tugas yang berat kepadamu. Aku perintahkan kau dan Diposari untuk naik ke Gunung Kelut. Adi Diposari naik ke Gunung Kelut, tuanku? Iya, Senopati Rudra Bondo dari Kediri dan Senopati Diposari dari Singasari, keduanya saling berpandangan, seolah saling bertanya melalui tatapan mata masing-masing. Belum lagi dada Rodro Bondo selesai meredakan gejolak karena ternyata Baginda menyembunyikan persoalan yang sebenarnya. Baginda menyodorkan persoalan yang lain. thank you Tugas apakah yang harus hamba emban di Gunung Kelut Tuanku? Kau lihat keris ini. Hamba Tuanku. Keris ini adalah keris yang mengerikan. Keris ini buatan Empu Gandring. Itulah sebabnya aku menamainya keris Empu Gandring. Keris ini harus dilarung. Aku perintahkan kalian berdua untuk melarungnya di kawah Gunung Kelut. A ampun tuanku. Tentunya ada alasan yang sangat kuat bagi Tuhanku untuk melarung sebuah keris, hingga harus membuangnya ke kawah Gunung Kelut. Pernahkah kalian berdua mendengar sebuah malapetaka berupa kabut yang menjamah wilayah bumi Blambangan? Hamba, Tuanku. Hamba pernah mendengar, namun hamba merasa belum jelas benar duduk persoalannya. Apakah sebenarnya yang telah terjadi di bumi Blambangan itu? Hampir dua tahun yang lalu, Blambangan yang dihuni oleh suku Osing yang tenang dan damai, diguncang oleh malapetaka. Sebuah bintang telah jatuh dari langit, menimbulkan malapetaka. Karena bintang itu mengeluarkan kabut yang bernyawa dan hidup. Kabut yang keluar dari bongkahan logam itu membunuh apapun dan siapapun. Harimau, si raja hutan sekalipun ditumpasnya, binatang itu tidak berdaya menghadapi ganasnya kabut. Kuda, sapi, atau binatang piaraan apapun disergapnya tidak peduli juga manusia. Banyaknya korban yang berjatuhan tidak terhitung jumlahnya. Namun untunglah, berkat kegigihan kameswara sahabatku yang dibantu oleh teman-temannya, bongkahan logam yang mengerikan itu bisa dikuasai. Bongkahan logam itulah yang menjadi cikal bakal dari keris ini. Itulah sebabnya keris ini mempunyai pamor yang buruk pamor yang mampu menguasai pemegangnya untuk berbuat di luar kendali atau kesadarannya sendiri. Empu Gandring saat ini telah tiada, tuanku. Ya, Empu Gandring telah tewas. Aku yang membunuhnya. Namun aku melakukan itu karena pengaruh dari pamor keris ini yang tidak terlawan. Aku sama sekali tidak menyadari apa yang aku lakukan. Tahu-tahu aku terkejut ketika keris yang aku pegang ini berlumuran darah. Ya, sebuah keris yang mengerikan sekali. Jika tuanku Gubagida saja sampai bisa dikuasai, betapa dahsyatnya kekuatan pamornya. Tuanku, bagaimana sampai keris itu jatuh di tangan kebu hijau? Eh, itu kan Dinda. Kok tambah langsing sekarang? Dulu dia kan gemuk. Terus, ih, Bau badannya juga gak sedap. Tapi kok... Sekarang dia tampak segar, wangi dan langsing. Itu dulu. Kalau sekarang saya mengkonsumsi teh manggata. Keluhan menstruasi, keputihan, haid yang tidak lancar, jadi hilang. Oh, teh manggata. Teh yang diolah secara higienis tanpa bahan pengawet dan pewarna. Lihat, saya sekarang jadi langsing kan? Iya ya, jadi langsing. Bau badanmu juga harum. Dapatkan tema gata di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau depan Polsek Gambiran. Dapatkan juga di Apotek Kasih Farma, Timur Lampu Merah Jajak, Toko Laila Blok Agung, Selatan Jembatan Blok Agung, Salon Sansan, Barat Terminal Lama Genteng, Toko Timbul Jaya Muncar, Apotek Dunia Sehat, depan Terminal Jajak. Agar terlihat segar, harum dan menawan, minum teh manggata. Aku berikan keris ini kepadanya karena aku merasa ngeri terhadap pamor keris yang sedemikian jahatnya itu. Akan tetapi ternyata, pamor itu telah menguasai jalan pikiran kebo ijo. Keris buatan Empu Gandring itu dipergunakan untuk membunuh aku Tunggul Ametung. Diposari dan Rudra Bondo mengangguk-angguk. Namun di dalam hati mereka ada penolakan atas apa yang diceritakan oleh Ken Arok. Sebenarnya lah, Diposari merasa yakin bahwa kebo ijo hanyalah korban yang diumpankan oleh Ken Arok sendiri sebagai pancadan untuk menggapai cita-citanya. Senopati Diposari dan Rudro Bondo memperhatikan bilah keris yang dipegang Ken Arok dengan cermat. Mereka melihat keris yang berwarna hitam kebiru-biruan itu, seperti keris dari jenis yang haus darah setiap sentuhannya, meski hanya sebuah sentuhan kecil saja, akan sanggup mengantarkan kematian siapapun. Perlahan, Ken Arok kembali menyarungkan keris ke dalam rangkanya, dan dibungkusnya keris itu dengan lawe putih. Demikianlah ceritanya di Posari dan Rudrobondo. Beranikah kalian melaksanakan tugas yang aku bebankan ini? Hamba merasa tugas itu adalah tugas yang sangat berat, tuanku. Jika tuanku saja bisa dipengaruhi oleh kekuatan pamur yang dimilikinya, apalagi orang semacam hamba. Hamba cemas jika hamba melakukan sesuatu yang tidak terkendali. Aku bisa mengerti, Rudrobondo. Pamor keris ini memang sangat mengerikan. Namun jika keris ini tidak dikeluarkan dari dalam warangkanya, tidak akan terjadi apa-apa. Jika sampai kau mencabut keris ini, maka seketika itu juga kau akan berubah. Kau akan merasa dirimu hilang, berganti sosok yang lain. Dan sosok yang lain itu bisa mempunyai kekuatan yang mengerikan. Kekuatan iblis. Nah, Terimalah keris ini. Aku perintahkan kepadamu berdua, larung di kawah Gunung Kelut. Adipati Rudra Bonda menerima keris yang diserahkan kepadanya. Rudra Bonda mengangkat keris itu di atas kepala, sebagaimana layaknya penghormatan terhadap sebilah keris pusaka. Rudra Bonda berdebar, tangannya merasakan sentuhan pamor yang luar biasa ketika memegang warangka keris yang dahsyat itu. Apa yang kau rasakan, Rudra Bondo? Ya, keris ini Benar-benar keris yang dahsyat, Tuanku. Telapak tangan hamba merasakan pamornya. Pamor yang memancar itu belum seberapa dibandingkan jika keris itu dicabut. Nah, Rudro Bondo di Posari. Aku tidak ingin kalian berdua menunda-nunda. Kalian berdua boleh berkemas-kemas. Namun sebelum matahari terbenam, aku minta kalian sudah meninggalkan Singasari aku perkenankan kalian meninggalkan ruangan ini. Senopati Diposari dan Senopati Bondo serentak menyembah bersama dan kemudian meninggalkan ruang bangsal kesatrian. Mereka tidak berbicara apapun sampai kemudian telah sampai kembali di rumah Senopati Diposari. Butut Gajah Wengker menyongsongnya. anak anak Mas Tiposari? Apakah anak Mas telah mendapat keterangan bagaimana sikap Baginda terhadap padepokan Dandang Kandaga? Aku minta maaf, Paman. Kenapa, anak Mas? Kami telah berhasil menghadap Baginda. Akan tetapi, kami tidak berhasil mendapatkan keterangan yang Paman butuhkan itu. Jika kami memasakkan diri, kami cemas jika Tuanku malah mencurigai kami. Oh, jadi Namas belum bisa mendapatkan keterangan itu. Belum, Paman. Belum sempat kami menggiring percakapan ke arah persoalan itu. Baginda telah mengusir kami untuk segera meninggalkan bangsa kesatriaan. Bahkan, Baginda telah memerintahkan kepada kami berdua untuk melarung pusaka ini. Melarung pusaka? Benar, Paman. Jangan gamblang. Diposari dan Rudra Pondo menceritakan pertemuannya dengan Baginda ketika menghadap ke istana. Putut Gajah Wengker, utusan panembahan Dwipayana daripada Pokan Dandang Kandaga itu, mendengarkannya dengan seksama. Kami minta maaf, Paman. Namun demikian, kami yakin bahwa masih ada kemungkinan untuk mendapatkan keterangan yang Paman butuhkan itu. Tidak apa, nak Mas Diposari. Aku kira aku bisa mendapatkan keterangan dari sumber yang lain. Namun, persoalan keris yang akan dilarung ini justru sangat menarik perhatianku, nak mas. Bagaimana, Paman? Bagaimana kalau dalam perjalanan menuju ke puncak Gunung Kelut untuk melarung keris itu, Nama aku persilahkan untuk singgah di Padepokan Dandang Kandaga. seneng rasane togel. Oh alah Didi, pencernaane wetengmu iku lho sing gak bener, sembarang dadi gak enak. Iki lho, ombenono Empro, cukup tes tes tes, lancar wis sembarangi. Tas tes tas tes, penake sampeyan ngomong. Empro, Empro manggata probiotik, hmm. nutrisi kesehatan kanggo njaga metabolisme awak supaya nglancarno pencernaane weteng dadi maksimal. Oh. Kanggo luka bakar ya iso, cukup diolesno nang bagian sing luka. Apa maneh kanggo sing kena stroke. Waras wis. Empro Manggata Probiotik. Paduan macam-macam biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak ikan utawa dips kuelen sing didadeno siji dadi minuman nutrisi konsentrat. Cukup tes tes tes dicampurno minuman utawa makanan diombe saben dina metabolisme awak dadi bener. Sistem pencernaan awak stabil, sirkulasi darah lancar, racun-racun yang awak hilang, awak dadi seger, gak pegel. Yes, Empro Manggata Probiotik Nutrisi Kesehatan Baca aturan pakai Diposari dan Rudra Bondo saling pandang Namun putut Gajah Wengker memandang ke arah wajah Senopati Diposari dan Rudra Bondo dengan penuh keyakinan. Diposari sibuk menebak apa kira-kira latar belakang keinginan putut Gajah Wengker itu. apa yang akan dilakukan oleh Senopati Diposari dan Rudrobono, dan apa pula sikap putut Gajah Wengker, utusan daripada pokan Dandang Kandaga itu. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa. Drama radio serial Sabda Pandita Ratu di episode yang 20 dengan judul Pemu Rembulan dan Matahari seri ke-577 dan 578 sudah kita dengarkan bersama-sama. Nah, untuk Anda yang masih penasaran dengan cerita Selanjutnya Anda bisa mengikuti setiap hari Senin sampai Sabtu jam 9 pagi tentunya hanya di 956 Bintang Tenggara. Saya Dinda, sampai jumpa.